Mm-hmm.

kontrak atau maksudnya terlambat tidak sama-sama ya kontrak mata kuliah satu angkatan tapi tidak sama-sama ya iya. oh gitu kan yang lain katanya di di kampung jadi kontrak dia dia iya kan? iya, saya paham itu yang masalah terlambat cuma ini kan satu semester biasanya kan sama-sama atau ada yang dengan tidak cukup SKS-nya Hmm. Jadi insya Allah eh, kemarin juga saya sudah bertemu dengan mata kuliah yang lain. Eh, saya masih melihat kondisi berapa eh, laki dari semua ya, berapa cewek. Mungkin masih ada ketambahan karena belum ada juga absen kan. Iya, iya. Mungkin jangan sampai masih ada yang pertemuan pertama ini saya belum kasih materi, saya masih mau uh, lihat kondisi mahasiswa dulu untuk persiapan materi sama tugasnya. Dan Memang sudah ini yang disiapkan tujuh orang itu. Masih ada. Disiapkan itu tujuh orang. Kemudian yang da s naredi ta kama sukaj, makin pasti mau masih mau ketambah harus iya. ko Saya cuma yang banyak ini, yang terbanyak ini As Islam 14 orang, Neo Ferdinand 15 orang. Misalnya ini mengajar teori capek juga ulang-ulang terus kalian juga sudah pasti sudah tahu kalau namanya pelajaran teori itu pasti begitu mana sendiri-sendiri tidak sama yang ini suka biasanya berkelahi dulu baru bisa dapat ide yang satu tidur dulu yang satu makan dulu yang satu curhat dulu kan beda-beda jadi setiap mau ulangan seolah minggu depan itu sudah sudah full teman-teman ya nanti infokan saja kalau memang yang misalkan kendalanya belum dari SPP misalkan ini ya terus um, dia tetap akan bayar cuman mungkin eh, tun, eh, apa eh, belakangan atau masih ada kendala lain tapi dia pasti akan bayar suruh masuk saja dulu mata kuliah saya begitu infokan saja suruh masuk saja dulu karena dia akan ketinggalan susah sekali jadi yang hadir sekarang ini jangan hilang lagi minggu depan ya hmm orang orang ini yang sampai kalian yang hadir hari ini bilang lagi minggu depan ya insya Allah bang sudah nanti jalannya kalian minta ini atau anak saja yang akan terlibat ya saya ada anak juga